serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agee. Pada seri yang ke-18 ini menampilkan Agus sebagai Kitarmat, Aris sebagai Kewarta, Wenda Lubis sebagai Kohrupa, Roy sebagai Kidaksa, Lanti sebagai Laksmi, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, dan pembawa cerita Neni Sumardi selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, tentang Gohrupa, Kidaksa, Kipak Sapati, dan beberapa orang anak buah Gohrupa yang mengejar Laksmi. Setelah berlari dengan tertatih-tatih, akhirnya Laksmi dapat ditangkap oleh Kidaksa dan pada saat selanjutnya Gohrupa dengan geram memukul tengkuk Laksmi sampai pingsan tak sadarkan diri. Sekarang tubuh Laksmi diangkat ke atas punggung kuda. Dan setelah itu, Gohrupa membawa Laksmi meninggalkan tempat itu. Setelah rombongan Gohrupa meninggalkan tempat itu, tiba-tiba saja dari balik semak-semak muncullah seorang laki-laki dengan wajah sedikit ketakutan. Rupanya laki-laki setengah tua ini melihat apa yang dilakukan Gohrupa pada Laksmi. Dia diperlakukan kasar oleh orang-orang jahat. Oh, Siapa sebenarnya mereka? Kelihatannya mereka sudah mengenal Laksmi sebelumnya. Oh, sebaiknya laporkan saja pada Kewarta. Kasihan Laksmi kalau sampai diperlakukan kasar lagi. Laki-laki setengah tua itu pun segera berlari menuju ke arah timur untuk memberitahukan Kewarta. Sementara itu, Kewarta baru saja sampai di pondoknya. Kitarmat kemudian segera menghampiri laki-laki muda yang sekarang menjadi suami anaknya itu. Oh, kau kembali sendirian, Kuarta. Mana Lasmi? Dia masih berada di pondok Paman Wayu, ayah. Katanya dia mau pulang nanti sore bersama Astari. Oh, jadi anak pamanmu mau datang kemari? Iya, ayah. Bagaimana dengan keadaan ayah? Apakah tubuh ayah sudah agak mendingan? Iya, lumayan. Mudah-mudahan saja besok sembuh. Heh, Kuarta. Tiba-tiba saja perasaan ayah jadi tidak tenang. Apalagi yang ayah pikirkan? Sudahlah, tenangkan saja hati ayah. Nanti sore juga Laksmi kembali. Eh, iya, iya. Ah, aneh sekali. Kenapa hatiku jadi tidak enak begini? Aku sebenarnya mengkhawatirkan sekali keadaan Laksmi. Ah, mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa terhadapnya. Ketika Kitarmat sedang terpaku sendirian di balai-balai depan pondok, tiba-tiba saja dari arah lain muncul seorang laki-laki dengan tergesa-gesa menghampirinya. Oh, Ki, kita Armat, anu, anu ki, Ah, ada apa Japra? Kenapa kau tergesa-gesa seperti itu? Bicara yang tenang. Ada apa? Anu ki, anu. Ah, dia kelihatan gugup sekali. Ada apa sebenarnya? Biarlah, kupanggilkan si Kuarta. Kuarta, Kuarta. Iya ayah. Ada ada apa, ya? Hai, ada apa Kakang Capra? Anu, Laksmi Kuarta, Laksmi. Laksmi. Ada ya. apa dengan istriku Capra? Ya. Bicaralah. Bicaralah yang tenang. Anu Kewarta, tadi ketika aku sedang mencari kayu-kayu bakar, aku melihat Laksmi dibawa oleh rombongan berkuda. Sepertinya mereka sudah mengenal istrimu. Apa? Istriku dibawa oleh rombongan orang berkuda? Aku tidak percaya. Laksmi masih berada di rumah pamanku. Jangan-jangan kau salah lihat, Capra. Tidak, sungguh Kewarta. Kau lihat bungkusan ini. Bukankah ini milik istrimu? Aku rasa kau mengenalnya. Oh, oh. Laksmi. Kewarta benar-benar terkejut ketika melihat bungkusan yang disodorkan oleh Cabra. Perlahan, ia genggam bungkusan itu. Memang benar, bungkusan itu adalah milik istrinya. Setelah beberapa saat menatap bungkusan kain yang berada dalam genggamannya, Kewarta pun segera menoleh ke arah Capra, laki-laki setengah tua itu. Oh, benar Kakang Capra, ini bungkusan kain istriku. Oh, kenapa ia sampai pergi meninggalkan tempat Paman Wayu? Kakang Japra dibawa lari kemana istriku itu? Anu, aku tidak tahu. Tapi sepertinya mereka membawa istrimu ke arah desa Tamyang. Iya, siapa tahu orang-orang desa Tamyang lah yang membawa istrimu itu. Orang-orang desa Tamyang? Kurang ajar. Mungkin mereka adalah orang-orang Ki Gempang. Ayah, Aku harus segera mencari Laksmi. Aku khawatir mereka akan mencelakainya. Ah, apakah kau yakin bahwa Laksmi dibawa ke rumah Ki Gempang Kuarta? Kemana lagi kalau bukan ke rumah dia? Selama ini memang dialah yang menjadi biang kerusuhan dari ketidaktentraman di desa Kendang dan di desa Tamyang. Iya, kalau begitu cepatlah kau pergi. Cari tahu kebenarannya. Tapi ingat, kalau bukan orang-orangnya Ki Kempang, kau harus segera meninggalkan tempat itu. Iya, Kakang Capra. terima kasih atas pemberitahuan. Iya, iya, Kuarta. Hati-hatilah kalau kau memang ingin mencari istrimu. Mereka sepertinya orang-orang yang kejam. Iya. Setelah mendapat nasihat sebentar dari Kitarmat dan Capra, Kuarta pun segera berlari ke arah barat untuk menyusul Laksmi. Kitarmat segera menarik nafas sambil menatap kepergian Kewarta dengan rasa cemas. Ah, ternyata pirasatku tadi benar bahwa aku akan menghadapi masalah. Laksmi, sungguh malang sekali nasibmu nak. Ah, oh, Sang Yang Agung, lindungilah anakku satu-satunya itu. Janganlah kau biarkan ia menerima bencana lagi. Oh, oh. Kitarmat, saya permisi dulu. Hati saya tiba-tiba saja jadi khawatir. Saya takut istri saya ada yang mengganggu. Iya, Japra. Terima kasih atas pemberitahuanmu tadi. Oh, iya, iya, Ki. Rupa dan kawan-kawannya yang tengah kembali menuju desa Tamyang sambil membawa Laksmi telah tiba di perbatasan desa. Laksmi yang selama dalam perjalanan tidak sadarkan diri, tiba-tiba saja ia tersentak bangun. Berhenti! Eh, eh, eh, kau boleh bicara tidak mau, Nona Manis, tapi aku akan tetap membawamu ke hadapan Ki Gempang. eh, eh. makhluk. Diam, Tom. Kalian manusia mempunyai perasaan. Lepaskan Diam, diam. Jangan berbuat macam-macam kalau kau tidak ingin ku perlakukan kasar seperti tadi. Iya, diam, oh, diam. Oh, meronta-ronta sekalipun Goh Rupa memukul-mukul bagian punggungnya. Sampai akhirnya Goh Rupa pun memerintahkan teman-temannya untuk menghentikan langkah kudanya. Berhenti! Parat Barat sekali wanita ini. Tidak sah. Totoklah aliran darahnya agar dia tidak bertingkah macam-macam lagi. Ah, baiklah, Rupa. Tidak! tidak boleh memperlakukan aku seenaknya saja. Lepaskan aku! Kidaksa terus melangkah mendekati Laksmi yang masih tergeletak di punggung kuda Gohrupa. Dan ketika ia akan menotok bagian punggung tubuh Laksmi, tiba-tiba dari arah lain melesatlah dua batang ranting ke arah tangan Kidaksa. Hup, hup. telah berani berbuat lancang terhadapku. Hei, setan alas! Keluar kau! Kalau kau memang ingin menunjukkan kepandaianmu, ayo keluar! Aku di sini, Kisanak. Oh, oh, jadi kau tadi yang melemparkan ranting-ranting itu ke arah tanganku? Iya, aku hanya ingin memperingatkan kalian agar kalian melepaskan wanita itu. Kasihan. Kenapa harus diperlakukan seperti itu? Hah? Hah? Hah? Keparat, rupanya kau ingin turut campur dengan urusan kami. Siapa kau sebenarnya? Ha? Kau tidak perlu tahu siapa aku sana. Lebih baik lepaskanlah wanita itu daripada aku nanti yang melepaskannya. Goh rupa, apa yang harus kita lakukan terhadap laki-laki ini, ha? Sepertinya dia sudah terlalu jauh mencampuri urusan kita. Minggirlah, Kidaksa. Biar aku yang menghadapinya. Di sana, apa maksudmu mencampuri urusan kami? Bukankah kita tidak pernah mempunyai persoalan? Kita memang tidak pernah mempunyai persoalan. Aku hanya menginginkan agar kau melepaskan wanita itu. Kalau aku tidak mau melepaskannya, lantas apa yang kau inginkan? Hmm? Aku akan memaksamu, karena aku tahu pasti wanita itu tidak bersalah. Kurang ajar! Rupanya kau memang sengaja mencari perkara dengan kami. Baik, baik kalau memang itu keinginanmu. Kawan-kawan, hajar orang itu. Beri dia pelajaran. Ayo, ayo, hajar. Ayo, ayo hajar. Ayo, hey, di sana. Kenapa harus kawan-kawanmu yang menghajarku? Kenapa tidak saja kau? Beh, sombong sekali kau. Sekalipun hanya anak-anak buahku yang melawanmu, belum tentu kau sanggup merobohkan mereka. Cepat, hajar manusia sombong itu. Ayo, ayo. Kelihatannya orang ini mempunyai kepandian cukup lumayan. Kau lihat saja. Ya, kau lihat saja jurus-jurusnya. Gila. Hah? Gila. Hanya dalam beberapa gebrakan saja dia sudah sanggup merobohkan anak-anak buahku. Tidak sah. Kita harus menolong orang-orang kita sebelum semuanya dapat dilukainya. Ayo. Ayo. Melihat anak-anak buahnya dapat dirobohkan laki-laki itu, Rupa dan Kidaksa pun segera melompat membantunya. Sementara itu, Laksmi yang masih berada di punggung kuda Gohrupa hanya bisa menatap perkelahian itu dengan hati yang berdebar. Siapa laki-laki tampan itu? Rasanya baru kali ini aku melihatnya. Dia mempunyai kepandaian ilmu silat bapak dan anak buahnya sedang berkelahi. Sebaiknya aku harus berusaha menyelamatkan diri. Laksmi terus berusaha turun dari atas punggung kuda itu. Setelah beberapa saat ia mencoba untuk bergerak, akhirnya Laksmi pun berhasil turun. Sementara itu, perkelahian masih terus berlangsung. Rupa dan Kidaksa kelihatan mulai kewalahan. Keduanya seolah-olah cukup kesulitan untuk menerjang pertahanan jurus laki-laki ini. Lenganku. Eh, lenganku sakit sekali. Seolah-olah. Bagaimana kisanak? Apakah kalian masih penasaran ingin merobohkan aku? Oh, ayo, Silahkan majulah kalau masih kurang puas. Uh, mundur semua. Ah. Mundur. Setan kau di sana. Kau telah mencampuri urusan kami. Uh, uh, ini adalah kesalahan besar untukmu. Eh, ah, kau pasti menyesal akibat perbuatanmu ini. Eh, kami semua adalah anak-anak buah Ki Gempang. Eh, ah, apakah kau tidak tahu dengan penguasa daerah Tambiang itu? Ah, Sungguh disayangkan. Aku sama sekali tidak tahu siapa itu Ki Gempang. Ya, sampaikan saja salamku padanya. Beritahu dia agar tidak berbuat macam-macam terhadap orang lemah. Tunggulah saatnya. Kau pasti akan tahu akibatnya. Ayo, kawan-kawan kita kembali. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah menolong saya. Uh, tidak apa. Kau tidak diapa-apakan? Tidak, Tuhan. Saya tidak apa-apa. Syukurlah. Uh, Dinda? Dinda Cempaka, keluarlah! Setelah memanggil dua kali nama Cempaka, dari balik semak-semak muncullah seorang wanita cantik sambil tersenyum menghampirinya. Perlahan Laksmi bangkit sambil menatapnya penuh kekaguman. Nah, saudara pendengar, siapakah dua orang yang telah menolong Laksmi itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-33 dengan judul Kemelut Desa Tamyang. Sampai jumpa.